wa taala. Dan juga diantara gelar beliau adalah Al-Ghazi, orang yang suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran ulama bukan cuma masalah kitab ya. Kalau ada perang, maka mereka turun berjihad. Nah, di antara keistimewaan beliau dalam berjihad ya dalam rangka menjaga keikhlasan beliau, beliau berjihad dengan memakai tutup muka supaya jangan ketahuan menyembunyikan amalan amalan beliau. An Sa'id ibn Iyas al-Jurairi dari Sa'id ibn Iyas al-Jurairi salah seorang imam ahli hadis meninggal pada tahun 144 Hijriah. An Abi Nadroh dari Abu Nadroh kunyah nama asli beliau Al-Munzir bin Malik. Al-Munzir bin Malik. Salah seorang tabi'in. An Abi Sa'id Al-Khudri dari sahabat yang berkunyah Abu Sa'id Al-Khudri yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban sammahu bismi." Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mempunyai baju baru, maka baju baru tadi beliau sebut namanya Nanti lu sebutkan maksud dari menyebut nama baju tadi. Maksudnya menyebut nama baju tadi ketika berdoa. Menyebut nama ketika berdoa. Nanti lu sebutkan contohnya. Imamatan au qamisan au ridaan. Nah, baik baju baru tadi, pakaian baru tadi berupa imamah. Imamah artinya surban. Surban itu bukan jenis pakaian ya, tapi keadaan pakaian. Kain yang dililit di kepala itu namanya surban. Bukan jenis pakaian ya, tapi keadaan suatu pakaian. Au qamisan atau baju, au ridaan atau selendang ya. Selendang tapi yang dipakai untuk berpakaian. Selendang bagian atas ya. Kayak orang berumroh. Ya, bagian atasnya namanya rida. Bukan selendang, shal itu bukan. Sportor bola misalnya ada shal itu bukan rida ya. Rida ini selendang yang dipakai untuk menutup bagian bagian atas. Sumayakul kemudian Nabi berdoa. Jadi ini termasuk sunnah ya yang banyak ditinggalkan sebagian kaum muslimin ketika mendapatkan pakaian baru kita disunahkan untuk berdoa seperti ini Doanya Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ini terdapat penjelasan yang panjang dari Syekh Abdul Razzaq. Ulun ulang. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pakaian yang baru, maka Rasul menyebutkan nama pakaian tadi. Maksudnya adalah beliau menyebutkan nama pakaian tadi di dalam doanya di dalam doanya. Jadi doanya Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi hadhil imamah. Contoh ulun dikasih baju anyar. Kemudian ya, ulun berdoa seperti ini, maka ulun tambah kalimatnya. Jadi Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi hadzal libas. Ini penting kalau kita tahu bahasa Arab. Ya. libas artinya baju ini. Kalau libas itu kalimatnya mudakar, maka ininya juga harus mudakar. Kalau kita dikasih surban, dikasih surban ya. Kain untuk dililit di kepala. Bahasa Arabnya imamah. Sedangkan imamah itu kalimatnya muannaf. Jadi kalau bagaimana doanya? Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi hadhil imamah. Bukan hadza tapi hadhihi. Ya. Semoga ngerti. Jadi ini dalam istilah bahasa Arab isyarat kan ini. Ini itu adalah isyarat. Ini dalam bahasa Arab itu ada yang hadza dan hadhihi. Kalau hadza dipakai untuk kalimat mudzakkar yang menunjukkan laki-laki mudzakkar ya. Hadhihi kalimat yang dipakai untuk muannats. Nah, bagaimana memakainya? Lihat kalimat setelahnya pakaian ini. Nah, pakaian itu kalimatnya mudzakkar kah muannas kah? Mudzakkar. Imamah muannas. Karena ada tak tak marbutah ya. Tak marbutah. Ini pentingnya bahasa Arab. <laughs> Perlu kan dibuka. Paling sulit ya kalau kita mengajar bahasa Arab itu istiqomah itu paling sulit, Pak. Kadang 30 muridnya tinggal bertiga, empat. <laughs> itu paling sulit. Karena kalau ketinggalan itu ya akibatnya yang akan dia pelajari ke depannya itu susah karena satu dengan yang lainnya terkait. Jadi kalau uzur, libur, garing oh, sudah ketinggalan ada paham lagi sisanya. Jadi harus benar-benar bisa istiqomah kalau kita belajar bahasa bahasa Arab. Kada tahun ini dibuka ulang kada kah? Setahun Pak eh, eh dua tahun tamat Pak. Maka kitabnya bahasa Indonesia aja. Judulnya Belajar Bahasa Arab 48 Jam 2 Hari aja. Hendak 2 tahun ulun hanya tamat. <laughs> Aduh. Tinggal bu empat aja lagi orangnya. ya, jadi ini termasuk doa. Jadi disebut jenis pakaiannya. Kalau kita dikasih misalnya celana ya. Celana bahasa Arabnya sirwal. Sirwal itu sudah umum ya. Maka kita sebut Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi hadza sirwal. Hadza sirwal. Kemudian as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah yang artinya wahai Allah kepada engkau segala pujian nah sebagaimana engkau memberikan aku pakaian ini gamis, ini celana, ini surban. Jadi disebut nama jenis pakaian tadi. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Ini yang paling penting dari pakaian tadi. Yang pertama kita memuji Allah, yang kedua saya meminta kepada engkau kebaikan pakaian tadi. Karena pakaian itu bisa menimbulkan keburukan dan bisa menimbulkan kebaikan. Ya keburukannya kalau seandainya pakaian tadi tidak menutup aurat. Keburukannya kalau pakaian tadi ada simbol-simbol kekufuran, simbol salib, mata satu, itu rami Pak ya. Jadi kalau <laughs> melihat Jepang nukar baju. Kalau misalnya ada apa? gambar makhluk bernyawa, enggak usah ditukar. Kalau ada cuma kepala tapi mata satu itu simbol dejal, enggak usah jadi tukar ya. Atau memakai baju bola adalah lambang salibnya, jangan juga dipakai. Itu banyak ya lambang-lambang salib. Itu keburukan yang ada di dalam pakaian. Roma khairoma Allah dan kebaikan apa yang diperbuat dan kebaikan, nah ulun kadingat maknanya. Dan kebaikan yang akan ditimbulkan dari pakaian tadi. Jadi kita meminta kepada Allah kebaikan dari pakaian dan kebaikan yang ditimbulkan oleh pakaian. Kemudian yang ketiga, wa'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Dan aku berlindung dari keburukan pakaian tadi dan keburukan yang ditimbulkan dari pakaian tadi. Ya, jadi di doa ini ada tiga permintaan kita atau tiga perkara di dalam doa. Yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua meminta kebaikan dari pakaian tadi, yang ketiga berlindung dari keburukan dari dari pakaian. Nah, kita baca penjelasan Syekh Abdul Beliau menyebutkan tentang keistimewaan doa ini. Beliau mengatakan, "Ya bada'u awalan bihamdillahi ala hadhihi ni'mah." Di doa ini yang pertama kali dimulai adalah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memuji? Karena kita diberi nikmat berupa baju baru. Jadi kita dikasih baju hanyar itu adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, syukur itu rukunnya terbagi tiga. Rukunnya terbagi tiga. Yang pertama syukur dengan lisan. Yang kedua syukur dengan hati. Yang ketiga syukur dengan menggunakan nikmat tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi jadi intinya adalah bersyukur dengan anggota tubuh kita. Kalau kita dikasih pakaian, yang pertama kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang ya yang mengasihkan kita pakaian, maka kita ucapkan terima kasih, syukron. Ya, ungkapan terima kasih yang paling bagus adalah jazakallah khairan. Kemudian yang kedua, bersyukur lewat hati, maksudnya mengakui bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari dari Allah bukan dari usaha kita, bukan dari ini dan macam-macam, tapi mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang ketiga dengan anggota badan, maksudnya baju tersebut dipakai dalam hal-hal yang bermanfaat. Dipakai untuk sholat, dipakai untuk menutup aurat dan macam-macam, bukan dalam hal rangka bermaksiat kepada Allah. Dikasih baju hanyar, gasan apa dipakai? Gasan naik ya. Nah, itu kan dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Paham ya biarlah. Yang pertama tadi kata Syekh Abdul Razzaq ketika mendapatkan pakaian maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini umum ya. Dikasih pakaiankah, dikasih apakah? Ya, benda-benda yang dirasa manfaatnya maka kita bersyukur kepada Allah secara umum. Nah, secara khusus kalau dikasih baju baru ya, peci baru, surban atau celana baru maka mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pian yakini ya, segala doa yang datangnya dari Nabi maka itu penuh dengan keberkahan. Maka itu penuh dengan keberkahan. Kan kadang kita lupa lah doa seperti ini. Pian tulis tempel di lemari. Tempel di lemari, Pak. Bukan dipajang lah, tapi dibaca. <laughs> Bukan hanya sekedar pian tempel di lemari. Kemudian kalau pian hendak Makai baju ada baju baru misalnya ya, maka pian e, baca doa tersebut. Atau bagi orang yang berjualan baju bisa. Dia membeli baju, maka hendak memakai, nah pian baca doa ini. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi ketika seseorang mendapat baju baju baru. Tempel di kacanya atau tempel di lemari toko doa yang penuh berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan baju baju baru. Itu termasuk dakwah ya, untuk mengajarkan orang terhadap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh kita lanjut. Wala syakka annal kisa alladhi yuwari sawatal abdi wa yasturu auratah wa yatajammalu bihi wa yakunu zinatan lahu ni'matun 'azimatun wa minnatun kabiratun manallahu biha ala abdih kata Syekh tidak diragukan lagi bahwasanya pakaian yang menutup tubuh seorang hamba dan menutup auratnya dan dia memperindah hamba tadi itu adalah menjadi hiasan untuknya adalah nikmat yang besar dan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi pakaian yang baru itu adalah nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara biasa ya. Dikarenakan itu adalah perkara nikmat yang besar, maka kita wajib syukuri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasay yuwari sawatikum wa risha wa taqwa dzalika khair. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, sungguh kami menurunkan kepada kalian pakaian. Yang Allah turunkan nah bukan cuma Al-Qur'an ya, ternyata pakaian juga Allah turunkan. Yuwari sawatikum yang menutup aurat-aurat kalian warisha dan sebagai hiasan kepada kalian. Jadi di sini ya fungsi dasar baju adalah satu menutup aurat, kedua untuk memperhias diri kita. Itu fungsi standar dua dari pakaian. Walibasut takwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Ya. Jadi pakaian ketakwaan, bukan pakaian takwa bahasa Indo ya. Pakaian takwa berarti baju baju muslim. Nah, pakaian takwa ya, kata Imam Ibnu Jauzi, beliau mengutip ada 10 tafsir tentang makna pakaian ketakwaan. Sebagaimana yang kemarin daurah Ustaz Firanda, di dalam tafsir itu kan khilafnya para ulama, khilaf apa? tanawu Khilaf yang menunjukkan arti yang bermacam-macam, tidak kontradiksi, tidak saling menyalahi ya. Beda dengan khilaf permasalahan fikih. Misalnya permasalahan fikih ada suatu masalah, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Itu kontra kontradiksi, saling apa namanya? menyelisihi. Adapun khilaf di ilmu di tafsir Al-Qur'an itu khilaf tanawu, khilaf yang menunjukkan makna yang bermacam-macam. Yang satu dengan yang lainnya saling saling menguatkan ya, saling saling menguatkan. Adapun perlu sebutkan lima saja, kebanyakan sepuluh. Ibnu Jauzi menyebutkan 10, belum sebutkan 5 makna libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Yang pertama, pakaian ketakwaan maksudnya adalah al-amalus soleh amal soleh. Amal soleh itu lebih baik dari pakaian yang kita pakai. Ya, amal soleh itu lebih baik dari pakaian yang kita pakai. Kenapa? Karena bisa jadi pakaian yang, pakaian yang bagus yang menutup aurat ternyata yang makainya adalah seorang yang zolim seorang yang zalim. Tetap amal soleh itu lebih lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, amal soleh maknanya yang pertama tadi adalah tafsiran Abdullah bin Abbas. Jadi pakaian ketakwaan maksudnya adalah amal soleh. Yang kedua, al-iman. Yang namanya pakaian ketakwaan adalah iman. Ini tafsiran dari Tabi'in Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Keimanan itu lebih baik daripada pakaian. Yang ketiga, khasyatullah, nah, takut kepada Allah. Pakaian ketakwaan, maksudnya takut kepada Allah itulah yang yang lebih baik. Ini adalah makna dari dari takwa. Kan takwa itu secara bahasa artinya perlindungan, penjagaan. Semakin kita bertakwa, maka semakin kita melindungi diri kita dari siksa api neraka. Nah, caranya agar kita terlindung dari siksa api neraka adalah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk salah satu golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah rojulun zakarullah khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah, takut kepada Allah, ya, sehingga dia meneteskan air air mata. Jadi di sini termasuk tafsiran dari libasut taqwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Cara yang paling utama adalah dengan menuntut ilmu. Karena inti dari ilmu adalah semakin membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang semakin menuntut ilmu, semakin ikut, ikut kajian, tapi semakin berani kepada Allah, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu tidak memberikan efek apa-apa ya. Semakin menuntut ilmu, ikut kajian tapi malah sombong misalnya, suka menghina orang, suka membuli orang dan macam-macam, berarti ilmunya tidak membuat dia takut kepada Allah. Ya, maka malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri ilmu yang tidak bermanfaat, ya, tidak membuat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang ketiga, takut kepada Allah itu dari tabi'in Urwah bin Zubair. Tafsiran yang keempat, al-haya, yaitu sifat sifat malu. Dikenakan pakaian itu membuat kemaluan orang tertutup. Ya. Bukankah aurat seseorang itu adalah aib yang harus ditutup? Jadi sifat malu seseorang itu lebih lebih baik. Yang kelima, yang dimaksud pakaian ketakwaan adalah ad-dir'u wa alatul harbi. Maksudnya adalah Eh, baju besi atau alat-alat perang. Jadi libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Takwa secara bahasa adalah baju perlindungan. Di antara tafsirannya adalah baju baju besi dan alat-alat yang dipakai untuk untuk perang. Karena itu menjaga seseorang dari dari apa? Dari e, dari musuh ya, dari serangan serangan musuh. Ini tafsiran dari Zaid bin Ali. Ada lima. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi penjelasan Syekh Abdul Razak. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, kepada Engkau lah pujian sebagaimana engkau menganugerahkan kepadaku pakaian. Maksudnya kata Syekh Abdul Razak, ya ilahi lakal hamdu kama tafaddalta wa mananta alayya bihadzal kasa. Bihadzal kasa. Wahai Tuhanku, kepada Engkaulah segala pujian sebagaimana Engkau memberikan karunia dan menganugerahkan kepadaku dengan pakaian ini. Iwari sawati yang pakaian ini menutup tubuhku wa yasturu aurati dan menutup auratku wa atajammalu bihi dan memperindah diriku. Dan di hadis kudisi ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dengan nikmat pakaian baru ini dan juga ini berarti dikuatkan dengan hadis kudusi agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan baju baru. Hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, setiap kalian arin, telanjang atau tanpa busana. Secara asal kita adalah orang yang tidak berpakaian. Apa contohnya? Pas kita keluar dari perut ibu kita, adalah yang pakai baju kadang Allah. Secara asal kita adalah orang yang tidak punya punya baju telanjang. Kecuali orang yang aku beri baju, kata Allah Subhanahu wa taala, Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku aku beri. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kita agar berdoa untuk diberikan pakaian. Mungkin kita jarang ya meminta doa diberikan pakaian. Mungkin ya jarang. Tapi jangan lupa ketika kita meminta untuk diberikan pakaian, meminta juga agar diberikan kebaikan dari pakaian tadi dan berlindung dari keburukannya. Di sini Allah mengatakan fastaksuni maka mintalah pakaian kepadaku niscaya aku aku beri ini menunjukkan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan pakaian ya pakaian yang yang baru kemudian as'aluka khairahu wa khairama suni'alah Aku meminta kepada engkau kebaikan pakaian tadi dan kebaikan yang ditimbulkan oleh pakaian tadi. Nah, di sini saya Abdul Razak ya menjelaskan dari sisi bahasa bahasa Arab. Ini penting banget bahasa Arab yang sebujurnya. <laughs> Jadi khairun ya. Di sini kan Rasul mengatakan as'aluka khairahu. Aku meminta kepada engkau kebaikannya. Khairun itu jenisnya apa Bang Jai? Isim? Khairun isim? jenisnya ada musanna, ada jamu muzakar salim. Khairun itu jenis isim isim muf isim mufrad. Isim mufrad maknanya adalah isim yang menunjukkan makna satu ya. Seperti ini bahasa Arabnya kolam, sebuah pena yang menunjukkan makna satu. Apakah di sini kebaikannya cuma satu? Kan khairun adalah isim mufrad yang menunjukkan makna tunggal. Ya. Saya meminta kepada engkau kebaikannya. Nah, khairun di sini adalah isim mufrad yang menunjukkan makna satu. Apakah di sini maknanya adalah cuma satu kebaikan? Maka jawabannya tidak. Dikarenakan dia beredovat bersandar dengan domir. Khairohu. Ada kalimat hu. Kebaikannya. Ketika isim mufrad itu bersandar dengan kalimat lain, maka maknanya adalah umum. Bukan hanya satu kebaikan, tapi kebaikan-kebaikan yang bermacam-macam. Kebaikan yang bermacam-macam ya. Di antara kebaikan yang bermacam-macam tadi seperti menutup aurat, menutup tubuh ya, berhias dengan pakaian tadi, kemudian melindungi kita dari hawa dingin, melindungi dari panas dan macam-macam. Ini menunjukkan kebaikan dari pakaian tersebut berbilang-bilang banyak dan tidak tidak satu ya. Ini termasuk manfaat-manfaat dari pakaian. Bukan cuma menutup aurat ya, bukan cuma menutup tubuh, bukan cuma memberikan hiasan, bahkan bisa melindungi kita dari panas, dari dingin dan yang lainnya. Kemudian wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang ditimbulkan oleh pakaian tadi. Nah, di sini sama. Kalimat syar itu adalah isi mufrad yang menunjukkan makna tunggal. Apakah keburukan pakaian cuma satu? Maka jawabannya tidak bermacam-macam juga. Karena isi mufrad dia bersandar dengan kalimat lain. Syarrahu keburukannya. Nah, sebab jadi Eh, selain kebaikannya bermacam-macam, keburukannya juga bermacam-macam, tidak cuma satu. Kata Syekh Abdul Razak, wa fi hadza dalilun ala anna fi lubsi ba'dhi thiyabi syururan. Di doa ini menunjukkan bahwasanya dalil bahwasanya di sebagian pakaian itu banyak keburukannya, bukan cuma satu. Contoh keburukan pakaian seperti isbal. Dua, seperti pakaian yang ketat tidak menutup secara sempurna. Ketiga, ada simbol orang-orang kafirnya. Keempat, ya, pakaian yang dia gunakan membuat dia sombong. Itu termasuk keburukan pakaian. Yang kelima, apalagi ya? Pakaian syuhroh, Pakaian syuhroh. Pernah dengar istilah pakaian syuhrah? Pakaian yang ingin pakaian yang dipakai untuk bertujuan ingin terkenal. Itu pakaian syuhrah. Belum jelaskan. Jadi termasuk keburukan pakaian adalah pakaian syuhrah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Imam Ibnu Majah, "Man labisa thawba syuhrah, albasahu Allahu yaumal qiyamah thawba madzillah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhurah maka Allah pakaikan di hari kiamat dengan pakaian kehinaan. Apa maksud dari pakaian syuhurah Pakaian yang bertujuan agar terkenal. Jadi maksudnya adalah terdapat di uh, Syarah Ibnu Majah Hasyiah asindi Jadi ada semacam uh, syarah yang ringkas tentang kitab Sunan Ibnu Majah yang bernama Hasyiah Asindi. Nah, Al-Imam eh, Asindi menyebutkan makna dari pakaian terkenal. Mungkin salah satunya ada ya yang sering kita jumpai. Nanti lu sebutkan. Apa maksud dari pakaian syuhroh atau pakaian terkenal? Man labitha sauban yuqsadu bihil ishtihar bainan nas. Orang yang memakai pakaian bertujuan agar terkenal di antara masyarakat atau orang-orang. Jadi dia memakai pakaian supaya ter terkenal. Ini macam-macam sudah. Ada yang memakai pakaian yang aneh agar terkenal ya. Intinya supaya mencari perhatian orang agar terkenal. Apalagi di Instagram misalnya aneh-aneh pakaiannya. Jadi daun pisang tuh dulu pakaian Pak. Ya. Supaya banyak dapat dapat like, dapat apa namanya ini, dapat jempol. Itu kan ingin terkenal ya, ingin tampil tampil beda. Jadi zaman sekarang sudah sangat banyak baju yang aneh-aneh. Yang orang bertujuan agar terkenal. Maka ini termasuk larangan. Nah, baik pakaian yang dia maksudkan untuk terkenal tadi, harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Jadi nukar baju harganya 10 juta. Kenapa aja? Supaya kawa pamer dan kawa terkenal. Oh, si nukar baju 10 juta bertujuan ingin terkenal, maka itu adalah termasuk pakaian yang terlarang dan keburukan dari pakaian tadi. Ya. Atau sebaliknya, ini kan jadi bisa dengan pakaian yang sangat mahal atau pakaian yang sangat buruk, sangat lusuh supaya dipadahi orang yang zuhud, orang yang tawadu, supaya dia terkenal orang yang tawadu dan zuhud dengan memakai pakaian yang paling buruk. Padahal duit banyak, pakai baju yang bertambah tambal misalnya. Supaya apa? Supaya dia dikenal orang, orang yang zuhud, orang yang tawadu. Maka ini termasuk keburukan dari pakaian tadi. Kalau ada pakaian bagus kenapa ditinggalkan? Kenapa harus pakai yang yang buruk? Nah, ini termasuk pakaian syuhrah yang dipakai untuk membuat seseorang terkenal ya. Jadi dengan tujuan terkenal. Baik pakaian syuhrah tadi ya, dia pakaian yang sangat mahal atau sangat sangat buruk atau sangat sangat hina sehingga dia ingin dikenal orang yang tawadu atau orang yang zuhud. Maka ini termasuk keburukan dari pakaian tadi. Ya. Nah, kemudian ada tips dari Syekh Abdul Razak ya, agar keburukan pakaian tadi kita bisa hindarkan. Salah satunya adalah pakaian yang isbal. Kata Syekh Abdul Razak, "Falau anna man butuliya bil isbal masalan au bi ghairihi minal umuril muharramah allati tata'allaqu bil libas yatafakkar fiha dad-du'a." Kata Syekh Abdul Razak, seandainya ya ada orang yang diberi bala. Jadi sidin memakai kalimat ubutuliya, ubutuliya ya, diberi bala atau diberi ujian dengan isbal. Diberi bala dengan isbal. Jadi isbal itu <laughs> termasuk bala ya. <laughs> termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Seandainya seorang itu diberikan ujian ya dengan mengerjakan dosa dengan isbal tadi seperti itu contohnya atau selain itu dari perkara-perkara yang diharamkan yang berhubungan dengan pakaian maka hendaklah dia merenungkan makna dari doa ini. Kenapa? Dikenakan Nabi berlindung dari buruknya pakaian. Nabi saja berlindung apalagi kita. Dan menunjukkan bahwasanya di setiap pakaian ada kebaikan dan juga ada keburukan. Ya. Maka kita harus merenungkan makna dari doa ini. Yang pertama adalah yang jelas bahwasanya Rasulullah SAW Alaihi mempraktekkan doa yang demikian dan Nabi berlindung dari keburukan keburukan pakaian apalagi kita sebagai umat beliau kemudian wa ta'ammal fi madhaminihi lakana fihi shifa lahu minal wuqu fi ma waqa'a fihi dan merenungkan kandungan-kandungan makna doa tadi niscaya terdapat obat atau penawar agar terhindar dari perkara dosa seperti isbal seperti ada simbol-simbol orang kafirnya dan yang lainnya. Yang paling banyak ya kalau wanita adalah memakai pakaian yang ketat ya atau tidak menutup aurat secara sempurna. Mungkin ini yang paling paling banyak. Maka kita sebagai pemimpin keluarga harus memperhatikan pakaian istri atau anak-anak perempuan kita adalah mal berpakaian ya. Nah, termasuk keburukan dari pakaian adalah bagi wanita. Pakaian tersebut dikasih minyak wangi ketika keluar keluar rumah. Itu termasuk hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi perempuan yang ingin keluar rumah. Sekalipun pakaiannya tertutup, pakai cadar, tapi dikasih minyak wangi, tetap menjadi menjadi haram. Karena perempuan dilarang keluar rumah memakai minyak minyak wangi. Ada hadis yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud masih eh, lima menit lagi isyarat. Ada satu hadis lagi yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya Sulaiman bin Al-As'af as Ada tambahan doa ya, ada tambahan doa ulun bacakan. Berkata Abu Nadroh, "Fakana ashabun Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum sauban jadi dan lahu tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ini doa bagi orang yang melihat kawannya memakai baju baru. Tadi doa yang di doa doa yang dipanjatkan oleh orang yang punya baju hanyar. Ini orang yang melihat orang lain memakai baju baju baru dan dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Nadroh dan adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam Apabila salah seorang di antara mereka memakai pakaian yang baru, maka akan didoakan sahabat tadi. Apa isi doanya? Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Semoga engkau membuat baju tadi usang dan semoga Allah menggantikannya. Apa maksud dari perkataan sahabat? Semoga baju ini semoga baju ini engkau buat dia usang. Maksudnya, baju tadi bertahan lama dengan jangka waktu yang lama sehingga usangnya disebabkan waktu yang lama dipakai. Bukan hanya dipakai langsung rusak. Itu berarti KW itu. Maksudnya adalah di sini doa sahabat tuh beli semoga pakaian tersebut usang. Maksudnya semoga pakaian yang engkau pakai ini bertahan lama di waktu yang lama sehingga rusaknya disebabkan waktu yang yang lama. Nah, kalau pakaian itu kita pakai dengan waktu yang sangat lama itu menunjukkan manfaat dari baju tadi berkesinambungan. Seandainya kita pakai hanya seminggu langsung rabit, itu bukan kenikmatan dari si baju tadi. Jadi termasuk bagian nikmat dari baju adalah kita bisa pakai tahan lama sehingga menjadi usang. Ini bisa kita kias ke benda-benda yang lain. Seandainya kita punya benda yang bermanfaat, ternyata ya Rusaknya disebabkan dengan waktu yang lama itu menunjukkan kebaikan dari benda tadi, ya, kebaikan dari benda tadi. Di sini, Bapak sekalian, ya, di sini salah cetak. Yang punya buku ini <laughs> ada salah cetak, Pak. eh Di sini tubla, di sini di buku ini tubla, di sini tubli. Ini penting kita belajar, <laughs> Bu Guru. Bahasa Indonesia pun terkadang salah salah cetak. Salah salah cetak. Di sini tubla. Karena tadi belum baca kalimatnya adalah tubla. Yang benar tubli ya, yang benar tubli. Nah, di sini tubla baik. Halaman 133 paling bawah itu tubla. Padahal yang benar adalah tubli. Ini salah salah cetak. Ya biasalah. Jadi ini termasuk doa ya yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kalau di antara mereka ada yang punya baju hanyar, maka para sahabat mengucapkan kalimat tubli wa yukhlifullah. Semoga engkau membuat baju ini usang dengan tahan lama sehingga dia usang disebabkan dengan lamanya dipakai dan semoga Allah menggantikan dengan yang baru. Dan doa ini juga ya, kalau kita praktekkan agar menangkal dari sifat hasad, dari sifat iri. Terkadang ada orang yang punya pakaian baru, kawan misalnya, satu, satu profesi lagi. Kadang ada timbul terbetik, tidak suka dia mendapatkan pakaian yang baru. Maka doakan keberkahan. Maka doakan seperti ini agar dihindarkan dari sifat sifat iri. Biasanya sifat iri, sifat hasad ya, itu ditimbulkan karena satu profesi. Itu biasanya ya. Satu satu profesi temannya dapat kenikmatan, dia tidak timbul terasa iri, tidak suka dengan nikmat tersebut. Maka cara agar kita ya terhindar dari sifat hasad mendoakan kebaikan kepada orang yang mendapatkan kenikmatan. Kalau pakaian di sini para sahabat mempraktikkan dengan kalimat beli wa yukhlifullahu taala. Semoga engkau menjadikan dia usang dan semoga Allah menggantikan pakaian yang baru. Kadang tergeretek di hati, Pak. Kadang ketujuh. Nah, kadang ketujuh itu termasuk hasad sudah. Maka langsung kita berusaha mendoakan kebaikan kepada orang tersebut ya. Masih panjang ya. Eh akan kena. Ada lagi riwayat ya, selain hadis yang tadi yang disebutkan oleh Abu Nadurah lagi ya di sahih Bukhari dari sahabiat Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id Ibnul Al-As. Jadi Ummu Khalid ini adalah istrinya Abdullah bin Zubair. Nah, kata Imam Az-Zahabi, ya, saya menyangka atau mengira bahwasanya Ummu Khalid ini termasuk eh, adalah sahabat-sahabat perempuan yang paling terakhir meninggalnya dari sahabat-sahabat perempuan yang lain. Kata Imam Az-Zahabi, Ummu Khalid. Jadi kata Ummu Khalid, qalat beliau mengatakan, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda." Didatangkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang terdapat di dalamnya khomisoh sauda. Khomisoh itu jenis pakaian, ya jenis jubah yang berbulu halus. Jadi kainnya halus, itu namanya khomisoh. Ya. Bukan kasar ya, bukan tebal. Kola, kemudian Nabi berkata, Mantarona naksuha hadhil khomisah Ya, pendapat kalian, siapa yang pantas ya kita berikan pakaian khomisah tadi? Ya, kata Nabi berkata kepada para sahabat, fauskital kaum. Maka para sahabat pun diam ya, diam. Kata Nabi, siapa yang pantas untuk mendapatkan baju ini? Maka para sahabat diam. Kemudian kola Nabi berkata, "U itu ni bi ummi Khalid." Nah, datangkan kepadaku ummu Khalid. Fa'utiya an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'albasaha biyadih. Maka didatangkanlah Ummu Khalid di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pakai maka Rasul pakaikan ya baju tersebut kepada Ummu Khalid. Wa abli wa akhliki. Dan Nabi pun berdoa, abli wa akhliki. Ya Allah, buatlah baju tadi usang ya, buatlah baju tadi usang. Ini sama dengan praktek yang dipraktekkan oleh para para sahabat mendoakan kebaikan terhadap orang yang diberi pakaian yang baru ya. Jadilah usang dan lusuh abli wa akhliki. Jadilah pakaian tadi usang dan lusuh. Nanti kalau ingin nanti ulun share di grup uh, Miss lah tentang doa ini. Nanti ulun share tentang doa berpakaian, kemudian doa kita melihat orang punya pakaian yang baru agar kita bisa mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun cuma cuma satu sekali ya. Sekalipun doa tersebut kita ucapkan sekali. Kata Imam Nawawi, termasuk ahlu ilmu mengamalkan ilmu itu mengamalkan cuma sekali, walau hanya sekali. Apalagi pian rutin, maka itu istiqomah ya, maka itu bisa istiqomah. Kalau dapat baju baru, kita berdoa. Kalau melihat orang memakai baju baru kita doakan, ya. maka itu lebih lebih baik. Ya. Minimal sekali kita amalkan. Kata Syekh Abdul Razak, "Fa fi hadza bayanun lima bagi an yakuna 'alaihi muslimun ma ikhwanihim indama yara ahaduhum 'ala akhi sauban jadid." Nah, kata Syekh Abdul Razak, di hadis ini menjelaskan sepantasnya ya terhadap kaum muslimin kepada saudara-saudara mereka ketika salah seorang mereka melihat saudaranya punya pakaian yang baru yaitu mendoakan kebaikan mendoakan kebaikan kata Syekh Abdul Razak wa huwa yush'ir bima tantawi alaihi alqulubul mukhlishah min mahabbatil khairil akhirin nah hadis ini mengisyaratkan ya tentang tertanamnya hati yang ikhlas berupa cinta kebaikan kepada orang lain Orang dapat pakaian kita doakan. Itu menunjukkan kita cinta kebaikan kepada orang tadi. Bukan malah hasad. Kalau hasad berarti kita menginginkan keburukan kepada si orang si orang tadi. Ulun sering mengulang ya. Termasuk tanda orang itu diberkahi dia mencintai kebaikan kepada orang lain. Kalau pian suka kebaikan terhadap orang lain itu berarti diri pian sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Nabi Isa alaihissalam semoga masih ingat Wajalani mubarakan aina ma kuntu. Terdapat di surah Maryam, Allah menghikayatkan perkataan Nabi Isa alaihissalam, wajalani mubarakan aina ma Dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi di dimanapun aku berada. Tafsiran ayat ini ada dua yang ulun tahu. Yang pertama adalah nafa'an lil khairi. Kenapa Nabi Isa diberkahi hidupnya dimanapun beliau berada dikarenakan beliau suka memberikan manfaat kepada orang lain. Di antara maknanya juga mualliman lil khair, dikarenakan beliau suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita ingin mengetahui diri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya lihat apakah kita suka kebaikan kepada orang lain, apakah kita suka memberikan manfaat kepada orang lain? Kalau iya, berarti ciri tanda diri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga doa ini agar kita terhindar kata Syekh ya terhindar dari sifat hasad, dengki dan sifat-sifat buruknya yang lainnya. Maka kita doakan kebaikan terhadap orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita sambung sedikit masih ada lagi doa yang tentang pakaian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ya semoga <clears throat> hadis-hadis yang kita sampaikan tadi membuat kita semakin mengamalkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga bisa istiqomah dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin ah, kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh